Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Kemarin sudah kami jelaskan faedah yang sangat berharga dan penting sekali untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala mengenai waqaf berhentinya bacaan. Kalau membaca di dalam firman Allah Taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi." Kalau antum berhenti pada lafaz warasikhuna fil ilmi, berarti ta'wil di situ maknanya apa kemarin? Na barakallahu fikum akh Yusuf. Hah? Kemarin hadir enggak kemarin? Enggak hadir, ya, Pak. Ihsan. Kalau antum berhentinya pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Kalau berhenti di situ maknanya apa takwil? Tafsir. Ingat-ingat ya, tafsir. Tapi kalau antum berhenti pada lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di situ wakafnya, makna takwil apa kemarin? Hakikatus syai' ahsan. Hakikat sesuatu atau suatu perkara, surga, neraka, ancaman, balasan, itu kan nggak ada yang tahu hakikatnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya takwil itu maknanya macam-macam. Jangan langsung menuduh takwil itu haram mutlak. Jangan dirinci dulu apa mana takwil. Karena Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir beliau kalau beliau menyebutkan itu enggak ngomong wa tafsiru qala ta'ala tapi wa ta'wil Wa ta'wilu qouli ta'ala maksudnya tafsirannya. Faham ya? Kemudian juga Rasulullah ketika mendoakan siapa? Mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu artinya apa tadi? Ta'wil tafsir. Faham ya? Berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah halaman 36 bagian pertengahan bawah itu perhatikan baik-baik. Wal ma'na tsani li ta'wil, itu sudah kita baca kemarin ya. Wa min hadzal ma'na qauluhu ta'ala dan dari makna ini firman Allah Subhanahu wa taala hal yang duruna illa ta'wilah. Ingat-ingat faedah juga ini. Nadhara yang duru itu artinya melihat. Cuman kalau nadhara illa artinya apa? Menunggu. Paham belum? Jadi di situ artinya menunggu. Hal yang duruna illa ta'wilah itu bukan tidaklah mereka melihat kecuali hakikatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena kalau kalau yang duruna illa itu maknanya adalah apa? adalah yang tadirun. Eh, hal yang tadiruna illa ma ya'ulu ilaihi fil mustaqbal. Tidaklah mereka menunggu kecuali apa yang akan apa? akan kembali nah, waktu yang akan datang. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya menunggu, menunggu datangnya perkara yang akan datang itu bagaimana kenyataannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga maknanya sudah apa? makna yang berbeda dengan tafsir. Kita lihat, yauma ya'ti ta'wiluh. Itu suatu hari yang akan datang takwilannya. Apa takwil di sini? Ai yauma taqa'u haqiqatuhu. Yaitu suatu hari yang terjadi hakikatnya. Kenyataannya hakikatnya terjadi. Wa kayfiyatahu, wa kayfiyatuhu dan juga na'am barakallahu fikum bagaimana gambarannya, bentuknya na'am barakallahu fikum terjadi. Allati akhbarallahu anha, yang Allah telah mengkabarkan tentangnya. Faham maksudnya? Jadi ta'awul di sini maknanya hakikatus syai'. Hakikat sesuatu atau suatu perkara. Mohon insyaallah ini ya. Ayo na'am barakallahu fikum sehingga ta'awil memiliki makna yang sangat apa? banyak. Na'am. Yaqulu jadi nasuh min qablu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Berkata orang-orang yang mereka lupa eh, sebelum nah, sebelum apa datang para rasul kami dengan benar dengan membawa kebenaran seraya mengatakan apa fahallana min syafa'a apakah kami punya para pemberi syafaat fayasfa'u lana yang kemudian memberikan syafaat kepada kami au nuraddu atau kita akan akan dikembalikan fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal kemudian kami beramal dengan amalan yang bukan dulu kami amalkan jadi berangan-angan kembali ke dunia paham ya nah barakallahu fikum nah di situ nanti Nah barakallahu fikum yauma ya'ti ta'wiluhu maksudnya di suatu hari yang akan datang hakikat kenyataannya. Baru mereka sadar gitu loh. Ketika dunia enggak sadar mereka karena belum menyaksikan hakikatnya. Baru kabar-kabar kabar-kabar. Nah, begitu datang mereka baru menyesal. Dua seandainya dikembalikan, kami akan beramal amalan yang lain dengan amal yang dulu pernah kami lakukan. Tapi yang namanya orang-orang kufar itu kadzabun. Mereka para pendusta. Na'am barakallahu fikum walau ruddu la'adu limanuhu an. Apa itu berikutnya? Innahum lakadzibun itu ya. Wa innahum lakadzibun. Artinya apa? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke muka bumi di dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi. Bayangkan, mengulangi lagi. Mengulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Berarti bohong kan? Minta dikembalikan untuk beramal-amal soleh, tapi kalau dikembalikan Allah Taala tahu keadaan mereka walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan ngulangi lagi. Ngulangi lagi perbuatan yang dulu pernah dilarang gitu loh. Karena mereka sungguh orang-orang yang berdusta. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Idza ayanu yaumal qiyamah haqa'iqa ma akhbarallahu anhu minal mukhayyabat arafu annahum qad akhta'u wa annahum qad qasaru wa annahum qad ahmanu fayatamannawna ar-ruju' Allahul musta'an apabila mereka sudah menyaksikan ainul yakin menyaksikan langsung yaumal qiyamah ya di hari kiamat kelak menyaksikan apa hakikat-hakikat kenyataan semua perkara yang Allah telah kabarkan berupa perkara yang gaib arafu saat itulah mereka tahu annahum qad akhtau bahwasanya mereka keliru wa annahum qad qasaru bahwasanya mereka meremehkan wa annahum qad ahmalu bahwasanya mereka menganggap apa remeh paham ya bermudah-mudahan nyepelekan akhirnya apa fayatamannau rujuk mereka berangan-angan untuk kembali kembali ke mana kembali ke dunia angan-angan yang sudah tidak bisa terwujudkan kembali au anna ahadan yashfa' lahum atau mereka berangan-angan ada seorang yang apa bisa memberikan syafaat kepada mereka. Bayangkan, angan-angan yang sudah tidak bisa tertunaikan lagi. Allahul musta'an. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah. Jadi makna takwil eh, di antara tafsir ada juga makna apa? Hakikatus syai'. Berikutnya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi qissati Yusuf lamma rafa'a abawayhi 'alal 'arsy. Seperti itu pula kisahnya, yaitu firman Allah Taala mengenai kisah Yusuf tatkala Yusuf alaihissalam Nah, mengangkat kedua orang tuanya didudukkan di atas singgasananya. Paham ya? Didudukkan di atas singgasananya. Arsy ini masih singgasana. Biasanya kalau raja itu kan ada singgasana tempat duduk itu loh ya, tempat duduk yang mewah kayak itu. Arsy ini maksudnya singgasana di sini, tempat duduk yang biasanya pakai untuk raja itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa kharru lahu sujjadan mereka semuanya keluarganya, nah barakallahu fikum tunduk dan dalam keadaan sujud. Bayangkan itu. Na'am barakallahu fikum kharrat tersungkur maksudnya ini anak tunduk. Tunduk kemudian dalam karena sujud kepada Yusuf alaihissalam, raja Yusuf. Awal mulanya kan dibikin makar. Eh, dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Kemudian salah satu dari saudaranya nah, mendatangkan apa? darah yang dusta untuk mengelabui Yakub alaihissalam. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum bahwasanya dimakan oleh serigala atau semisalnya. Ternyata apa? Ternyata itu tidak benar. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh apa? Oleh enam prajurit-prajurit raja saat itu. Paham ya? Nah, dibawalah ke istana. Nah, barakallahu fikum. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang jujur, baik, bahkan memiliki ilmu apa? Takwil apa? Takwil mimpi. Nah, barakallahu fikum di akhirnya apa? Kedudukannya pun juga di Nah, barakallahu fikum di angkat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai bapakku, kata Yusuf alaihissalam, wahai bapakku, inilah kenyataan ru'yahku, kenyataan mimpiku. Hakikat mimpiku inilah gitu loh. Nah, barakallahu fikum yang dulu pernah aku mimpikan. Dan Allah Taala dan sungguh Rabbku telah menjadikan hakikat dan kenyataan. Paham ya insyaallah ya? Jadi ini dalil juga dipakai para ulama bahwasanya takwil mimpi itu ada, tapi nggak boleh sembarangan orang. Kalau orang bukan ahlinya jangan nakwil-nakwil, bahaya itu loh. Paham ya? Tapi ada orang yang memang Allah Taala karuniai dia pandai dalam menakwil mimpi. Eh? Nah, barakallahu fikum kalau mimpi seperti ini, seperti ini. Paham ya? sampai nah, sampai-sampai ada kan kitab itu Nam takbir ru'ya itu ya. Nah, walaupun sebagian mereka menisbahkan kepada Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah taala tapi Ya, ada perselisihan mengenai penisbahan itu. syurnya Imam Ibn Sirin, nah barakallahu fiikum memiliki kitab tafsir mimpi tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu ta'biru ru'ya. Naam. Ikhwan fi din wa yasakumullah wa habidakum wa habidakumullah jami'an. Nah, kenapa kok kita harus berhati-hati dalam menakwil mimpi? Karena enggak semua mimpi itu ada takwilannya. Kadang orang mimpi itu terbawa apa? Terbawa suasana yang dia lihat sebelum tidur. Paham ya? Sebelum tidur dia melihat sesuatu penampakan misalkan ada penampakan di depan masjid, ada ular kobra misalkan. Ketika tidur dia bayang-bayangkan. Setelah bayangkan hanyut kemudian tidur terbawa oleh mimpi. Di mimpi itu dia menyaksikan ular kobra juga. Nah, di situ nanti biasanya kalau seperti itu, itu nggak ada takwilannya. namanya Kenapa nggak ada takwilannya? Karena terbawa arus tadi itu ya, terbawa nah barakallahu fikum, nah perkara-perkara yang dia melihat sebelum tidur. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat ai Hada bayanu haqiqatiha wa ma'aniha qad waqa'al an wattadhaha. Inilah penjelasan hakikat mimpinya dan tempat kembalinya. Sungguh telah terjadi sekarang dan nampak dan jelas. Paham soalnya ya? Awana barakallahu fi Dan mimpi itu ada kenyataannya. Enam. Termasuk kabar gembira setelah kenabian apa? Eh? Apa? Kabar gembira setelah kenabian ada enggak? Mimpi yang salihah Paham ya mimpi yang bagus itu termasuk mubasyar, termasuk sesuatu yang diberikan apa? Jadikan apa kabar gembira di situ. Paham ya? Itu orang mimpi bagus, nah barakallahu fikum itu disyukuri. Semoga terwujudkan kalau mimpi bagusan itu. Nah, kalau mimpi jelek kan enggak boleh ceritakan. Kalau mimpi bagus enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Na'am barakallahu fikum li'annahu fi awal surah yaqul dikarenakan di awal surat, ha? Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan, mereka semuanya sujud kepadaku. Ternyata ini ada takwilannya. Nanti kita lihat. Wa ma waqa'at nam wa ma waqa'a ta'wilu hadha wa bayanuhu illa ba'da muddatin tawila hina ma dhahaba abuhu wa ummuhu wa ikhwatuhu ilayhi fi Misra ba'da an sara malikan 'alayha masyaallah. Mimpi ini hakikat kenyataan mimpi ini tidaklah terjadi penjelasannya kecuali apa? Setelah masa atau waktu yang panjang yaitu tatkala bapaknya Yusuf alaihissalam dan ibunya serta saudara-saudaranya pergi mana? Pergi ke Mesir. Paham ya? Setelah Nabi Yusuf menjadi malik raja. Naam. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaih abawi, wa qala dkhulu Misra insyaallah aminin wa rafa'a 'ala al-'arsy. Artinya apa? maka tatkala mereka yaitu keluarga Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke Yusuf, masuk-masuk ke nabar barakallahu istana Yusuf, awa ilaihi Kemudian kedua orang tuanya merangkul Yusuf. Merangkul siapa? Yusuf alaihissalam. Rangkul. Nah, seraya Yusuf mengatakan udkhulu Misra, insyaallah aminin. Masuklah kalian. nabar barakallahu ke negeri ini, Mesir ya saat itu ya insyaallah aminin eh? insyaallah taala kalian akan diberikan keamanan wa rafa'a abawahi 'ala arsy kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya didudukkan di atas singgasananya. sananya paham ya kita lihat apa mana arsy secara bahasa di sini al arsy kursiyul malik wa majlis al malik Arsh itu kursinya raja dan tempat duduknya raja paham ya singgah kan biasanya artinya singgah sana kan luas, lebar, halus, lembut, empuk, biasanya gitu. Naam. Wa kharru lahu sujjatan, sujud tahiyah ini. Mereka semuanya keluarga Yusuf alaihissalam melihat keadaan yang sangat luar biasa tersebut, mereka pun apa? tersungkur dan sujud. Masya Allah. Sujud apa? Tahiyah sebagai bentuk penghormatan. Kalau di syariat Nabi Muhammad SAW nggak ada itu ya. Nah itu syariat zaman terdahulu. Wa hadza kana jaizan fi dinihim ya kan? Yang namanya sujud tahiyat, sujud sebagai bentuk penghormatan itu diperbolehkan di agama mereka saat itu. Fa nusikha dzalika fi syari'atina. Kemudian dihapus di dalam syariat kita dihapus. Enggak boleh ya antum menghormati memuliakan orang sujud misalkan. Paham ya? Antum pulang ke rumah sujud kepada bapak antum misalkan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kita lihat sini dihapus pada syariat kita. Wa muni'a minas sujud dan dilarang untuk sujud lil makhluk untuk makhluk. Jadi jangan sujud kepada makhluk. Ada kisah mungkin anda pernah dengar juga kisahnya siapa itu? Nah, barakallahu fikum. Ada seorang ada seorang imam eh, dia tahu bahwasanya rajanya itu suka kesyirikan. Dan rajanya ini pinginnya, anda terlupakan namanya, pinginnya itu setiap kali orang datang ke dia itu harus sujud dalam keadaan rukuk, rukuk ini, nunduk intinya, nunduk. Ternyata seorang imam ini, nah barakallahu fikum namanya ingat tuh Imam siapa ya? Nah, terlupakan ya. Nah, ternyata dia pandai, jeli teliti dan juga nah barakallahu fikum intinya pandai dia. Paham ya? Nah barakallahu fikum kan pengennya raja itu dia ketika masuk itu dia dalam keadaan rukuk, mau rukuk mau nunduk ini loh. Rajanya bikin pintu yang pintunya itu apa? Enggak bisa dimasuki dalam mana berdiri. Jadi masuk dalam keadaan bungkuk ini. Ternyata imam ini seorang imam ini pandai juga nih ya. masuknya pantat duluan. Apa maksudnya? Jadi masuknya pantat duluan itu mundur gitu. Begitu sampai di depan rajanya, kaget rajanya. Oh, ternyata orang ini maksudnya itu apa? Faham gitu loh. Seorang imam, imam ini faham bahwasanya enggak boleh rukuk dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Nah, kalau tidak salah itu di dalam bidah nihayah atau siar alam nubala. Nanti dilihat lagi. Imamnya terlupakan siapa namanya yang jelas imam ini teliti-teliti dan pandai gitu loh. Pengennya raja tadi itu biar ketika masuk pintunya dibikin kecil dalam keadaan bungkuk ini loh. Bungkuk kemudian mau tunduk pada raja tadi. Ternyata dia pinter. Masuknya pantat duluan itu loh, membelakangi. ya enggak? Begitu sampai di tempat raja ya udah posisi seperti itu posisinya. Nah, syahidnya barakallahu fikum Sujud kepada makhluk itu hukumnya adalah haram. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu syariat terdahulu. Fahada ta'wilu ru'ya sabiqah inilah takwil mimpi yang telah berlalu. Kenyataannya seperti ini. Wa hadza ta'wiluha wa haqiqatuha. Inilah takwilannya dan hakikatnya. Hada makna ta'wil fil Quran annahu ala qismain. Inilah makna ta'wil dalam Al-Qur'an bahwasanya memiliki dua makna. Al-qismul awal Makna yang pertama ma'rifatul makna itu tafsir. Mengenal mengetahui makna itu tafsir. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Wal qismus pembagian yang kedua apa makna ta'wil? Annahu ma'rifatul haqiqati wal kayfiyyati allati ya'ulu ilaiha syai'u fil mustaqbal. Makna ta'wil yang kedua adalah ma'rifatul haqiqah, mengetahui hakikat wal kayfiyah, bentuk atau gambaran allati ya'ulu ilaihi syai' yang sesuatu itu kembali kepadanya fil mustaqbal pada waktu yang akan datang. Amal awal fayalamuhu al ulama. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Tafsir, maka yang mengetahuinya para ulama. Para ulama yang bagaimana? Yang mendalam ilmunya, ahlu tafsir. Wa amal tsani, adapun yang kedua fala ya'lamuhu illallah. Maka tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di ayat tadi yang sudah kami sebutkan diingat baik-baik. Wakafnya di mana antum? Kalau antum wakafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, di situ berhenti, maknanya berarti hakikatus syai'. Tapi kalau antum bertinya pada lafaz yang berikutnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Berhenti di situ maknanya tafsir. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita ambil dikit lagi. Wa hunaka ma'nan salis li ta'wil Muhdatsun ahdatsahu ulamul kalam. Allahul musta'an. Di sana ada makna ketiga. Di sana ada makna ketiga, makna takwil. Makna yang pertama tadi apa Irsyad? Makna takwil tadi apa yang pertama? Tafsir, ahsan. Yang kedua? Hakikat sesuatu, hakikat syai'. Hakikat sesuatu perkara. Yang ketiga ini ada juga, tapi yang bikin perkara baru Makna yang baru yang dibikin oleh apa? Ulama kalam, ahlul kalam, ahlu mantik, ahlu filsafat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nam yang ilmu tersebut sangat-sangat berbahaya bagi kaum muslimin secara umum, terutama ahlu sunnati wal jamaah ilmu kalam dihindari. Kita lihat apa yang mereka ucapkan. huwa sarful labdi an Ini maknanya berarti apa? Tahrif. Yaitu memalingkan lafad dari dohirnya ila maknan akhir bidalilin yaktarinu bisa mihim. Paham ya? Dengan dalil eh, yang digabungkan di situ menurut sangkaan mereka. Jadi memalingkan makna dari lafadznya kepada makna yang lain dengan dalil yang diiringkan yang yang beriringan di situ menurut sangkaan mereka. Ini termasuk makna yang tidak dibenarkan. Makna menurut siapa tadi? Ahlul kalam, ahlul filsafat, Paham ya? Yang para ulama telah mengatakan ilmu kalam, ilmu yang bagaimana ilmu kalam itu? Antum? Naam la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Maksudnya apa? Tidak bisa menyembuhkan penyakit orang yang sakit, tidak bisa menghilangkan dahaga atau hausnya orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus tambah haus-haus. Paham ya? Seperti itu. Naam, tambah semakin haus. Ewa, eh, seperti itu. Ilmu kalam hati-hati ya. Apalagi sekarang banyak ya di kuliah-kuliah itu fakultas-fakultas jurusan filsafat katanya. Nah, kalau udah lulus itu Masya Allah bingung kebanyakan. Kebanyakan bingung karena apa? Membayangkan sesuatu yang gak, perlu dibayangkan itu loh. Itu yang gak dikasihkan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Allahumma astaghfirullah Wala asla lihat ta'wil fi kitabillah wala fi sunnatir rasulillah sallallahu Tidak ada asal usulnya, tidak ada sumbernya. Ta'wil ini di dalam Al-Qur'an tidak pula dalam sunnah wa innama huwa istilahun istalahuhu akan tetapi takwil yang maknanya seperti ini adalah suatu istilah yang mereka bikin-bikin suatu istilah yang apa yang dibikin oleh mereka istilah mereka sendiri Allahul musta'an na'am lidzalika yaulun al bil kudroh ini bayangkan parahnya bukan main ini oleh karena itu mereka mengatakan apa mereka memaknakan niat itu tangan dengan kudroh. bal yadahu mabesutotan Bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Itu bukan tangan katanya. Nah terus apa? Kudrah, kemampuan. Jadi kemampuan Allah itu dua tok. Dibentangkan. Keliru atau benar ini? Keliru. Karena apa keliru? Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, mampu terhadap segala sesuatu. Bukan dua saja gitu loh. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa ya'uluna al-wajh bidzat. Mereka juga apa? Memaknakan wajah dengan zat. Ha? Wa yabqa rabbik dan tinggal tersisa wajah Rabbmu itu bukan wajah tapi zat masa cuma wajah saja kita katakan wajah itu termasuk salah satu sifat Allah SWT zat juga ada sendiri paham ya? nah kalau mereka enggak wajah itu zat katanya Ya, kita katakan wajah itu sendiri nah barakallahu fikum Allah Subhanahu Wa Taala juga apa? nah memiliki sifat zat paham ya? seperti itu nah barakallahu fikum kita lihat wa ya'uluna ar-rahmah bi iradatil in'am bayangkan ini mereka memanakan rahmat, Allah taala merahmati, Wah, itu nggak merahmati, nggak menyayangi, cuma ingin berikan nikmat katanya. Baru ingin. Jadi ketika Allah taala merahmati itu maknanya bukan merahmati tapi ingin memberikan apa? nikmat katanya. Allah musta'an. Kita lihat lagi, wal ghadab bi iradatil intiqam. Allah taala marah, itu bukan marah. Maknanya ghadab itu maksudnya Allah taala ingin menghukum. Keliru atau enggak ini? Keliru. Kenapa keliru? Menghukum itu kan termasuk asar pengaruh daripada marah itu loh. Paham belum? Sehingga enggak tepat kalau disebutkan ghadab itu maknanya marah, marah itu diartikan apa? Menghukum, ingin menghukum. Beda ya. Nah, wan nuzul wal bi bimadhi amrih. Turun, datang, itu yang turun bukan Allah. Yang datang bukan Allah, tapi apa? Bimadhi amrih yang datang itu utusannya atau perkaranya atau perintahnya katanya. Allah musta'an. Wa nuzulu amrih dan turun perintahnya, turun perkaranya, turun urusannya hakada yahul yuhawwiluna lafdha wa yufassirunahu bi khairi ma'na. Demikianlah mereka mengubah lafaz, menafsirkan lafaz tersebut tanpa yang sesuai dengan maknanya. hadha huwa ta'wil al-matmum wa huwa istilahun muhdats. Inilah ta'wil yang yang tercela dan inilah istilah ungkapan yang baru yang dibikin-bikin yang dikenal dengan apa? Tahrif. Yang dikenal dengan apa? Tahrif. Na'am barakallahu fiikum hafizakumullah. Cukup sekian sudah sampaikan semoga Nah, barakallahu fikum bermanfaat bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.